Seorang muslim yang diberi oleh Allah atau muslimah perangai sabar, akhlak sabar berarti dia diberi oleh Allah pemberian yang terbaik dan paling luas. Seorang muslim atau muslimah ketika oleh Allah diberi al-ilmun nafi ilmu din ilmu yang bermanfaat berarti Allah mengangkat derajat dia di derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim atau muslimah yang dalam hidupnya dia terus menuntut ilmu din ilmu kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah berarti dia telah melakukan suatu amalan dan kesibukan terbaik dari amalan yang lain. Dan berarti dia oleh Allah diberi taufik menjadi orang yang berilmu. Selama sepanjang hidupnya dia terus sibuk menuntut ilmu syar'i. Engkau orang yang alim. Idza kunta muta'alliman jika engkau terus menjadi orang yang menuntut ilmu din. Engkau orang yang jahil, orang yang bodoh, idza kunta istaghnaita 'anil ilm atau 'anit ta'allumi. Jika engkau merasa cukup, merasa sudah punya ilmu, merasa selesai menuntut ilmu syar'i, kunta jahilan engkau seorang yang jahil ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah hidup hanya ada dua pilihan tidak ada yang ketiga dia menanam selama hidup kebaikan yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya ikhlas karenanya karena Allah Jalla wa'az dia akan bahagia dunia akhiratnya namun sebaliknya hidup ketika dia menjalaninya dengan penuh maksiat kepada Allah melanggar syariat Allah meninggalkan apa yang Allah ridhoi dan yang Allah cintai, naudzubillah. Maka jangan menyesali kelak di hari kiamat kecuali dirinya sendirilah yang akan menyesali. Hanya ada dua pilihan, bahagia dan selamat, selamat dan celaka. Di depan kita ada dua jalan, baik jelek, hidayah sesat yang tentunya kita hidup ini tempat bertanam. Oleh karena itu, apa yang kita tanam, maka itulah yang kita panen nanti di hari kiamat. Kata pepatah Arab, man yazra yahsud. Orang yang panen dia akan panen. <clears throat> Ketika yang dia tanam baik, kemuliaan, ketaatan kepada Allah Jalla wa dan dia hidup betul-betul mempergunakan dan memanfaatkan hidup ini di atas taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa jujur, ikhlas, nah maka itu yang akan diapanin. Oleh karena itu, <clears throat> keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah adalah prinsip yang paling nomor satu dan paling aula dan paling menentukan dari sekian prinsip-prinsip yang ada. Itu ikhlas. Oleh karena itu semua nabi-nabi Allah semua rasul-rasul Allah Jalla wa as pertama kali yang mereka dakwakan tauhid Nah, itu yang paling pertama kali. Bahkan, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun itu betul-betul dakwah intinya kepada tauhid dan memerangi syirik. Banyak kata Allah dalam Al-Quran, Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Anik budullaha wajtanibut tagut Dan sungguh kata Allah Jalla wa'az Aku utus di tiap-tiap umat seorang rasul Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Tugas rasul itu semua pada menyeru dan berdakwah anibudullaha wajtanibut taghut. seruan mereka, dakwah mereka, ajakan mereka kepada kaumnya itu dan umatnya agar betul-betul murni beribadah kepada Allah secara ikhlas mutlak hanya untuk Allah Jalla dan menjauhi seluruh peribadatan selain Allah tauhid kullu ma ubida min ghairillah fa huwa tauhid semua yang diibadah selain Allah dia tauhid Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah <clears throat> oleh karena itu <clears throat> kesadaran kita kesadaran kita akan kita ini sebagai manusia itu sangat penting. Kita sadar diri kita yang manusia itu sangat penting. Ketika kita sadar bahwa diri kita ini adalah anak cucu Adam, manusia, dan betul-betul yakin itu ada pada diri kita, harapannya apa? harapannya sering istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Dikarenakan tidak ada satupun manusia dari anak cucu Adam yang maksum, yang sempurna. Kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mesti punya salah. Kulu ibni Adam khattu'un Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia ini punya kesalahan dan setiap kesalahan itu yang terbaik dengan bertobat kepada Allah Jalla wa'az. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ada hal yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita hidup kemudian kita ini menyadari pula bahwa kita tidak mungkin terlepas dari orang lain. Nah, tidak mungkin kita ini terlepas dari orang lain. Tidak mungkin hidup sebagai hamba Allah itu mesti berkaitan, mesti berinteraksi, mesti berhubungan dengan orang lain. Ketika itu yang kita pahami, kita yakini, maka satu hal yang harus kita pegang prinsip dalam kita berinteraksi dengan yang lain, kita hidup dengan yang lain, kita memerlukan dengan yang lain, satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu dengan yang lain adalah prinsip sabar. Prinsip sabar. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun." Kami jadikan satu di antara yang lain, di antara kalian itu fitnah atas firun. Solusinya itu, sabarkah kalian? satu dengan yang lain itu sifatnya umum. Orang tua terhadap anaknya itu fitnah. Ujian. Anak terhadap orang tuanya fitnah. Ujian. Tinggal sekarang sabarkah kalian kata Allah atas firun. Naam. Orang tua kepada anak tentu ketika orang tua itu meyakini bahwa anak ini adalah ujian maka prinsip sabar harus dipegang betul. Nah, harus dipegang betul. Jangan sampai prinsip ini akhlak sabar ini lepas dengan segala konsekuensinya dengan segala konsekuensinya baik itu mendidiknya dengan berbagai macam rintangan yang dihadapi maupun memberikan nafkah dan sekaligus mengawal anak mulai sihor mulai dari kecil sampai terus tumbuh dewasa agar anak ini menjadi anak yang soleh atau solihah Tidak ada tujuan termulia dan terbaik di sisi Allah dalam mendidik anak kecuali anak ini menjadi orang-orang yang soleh dan atau solihah itu harapan tertinggi harapan tertinggi. Anak-anak kita ketika kita diberi pertolongan oleh Allah dan taufiknya untuk terus mendidik sampai dewasa dari sigar sin dari usia dini sehingga Allah kasih kemudahan dan dikasih hidayah menjadi anak yang solih atau yang atau solihah Tentu ketika gelar itu ada pada anak kita, soleh atau solihah berarti dia itu otomatis namanya soleh atau solihah, ya manhajnya lurus, akidahnya lurus, akhlaknya baik. Yang jelas dicintai oleh Allah Wong mereka ini solih, solihin, solihat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Nah, maka kebahagiaan dan kemuliaan tidak hanya diambil atau diperoleh oleh anak tersebut Kita bahas pelan-pelan. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kul ketika Rasul menyatakan bahwa idamatal insanu atau idamata ibnu Adam ing koto amaluhu illa min salatin sodokotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin soleh yad'u lahu Hadis ini ma'ruf, sahih dan kaum muslimin jarang yang tidak tahu tentang hadis ini. Apalagi tulabul ilm. Apalagi tulabul ilm. Para penuntut ilmu syar'i ilmu din. Ketika Rasul menyatakan idza mata ibnu Adam ketika anak cucu Adam yakni manusia kita-kita ini nah kaum muslimin itu meninggal maka terputus seluruh amalannya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali tiga hal yang tidak pernah terputus, yang terus mengalir pahala tersebut dan terus mengalir kebaikan tersebut, walaupun dia sudah meninggal. Yaitu sodokoh jariah sodokoh jariah, sodokoh yang mengalir, sodokoh yang dia sodokohkan ketika dia hidup di jalan Allah dan terus dipakai oleh kaum muslimin sodokoh yang dia berikan itu ikhlas karena Allah ketika dia meninggal maka pahala itu selama itu dipakai oleh kaum muslimin mengalir terus ke dia. Itu yang pertama sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Atau ilmu yang diambil manfaat dengan ilmu tersebut. Ketika dia hidup, dia ajarkan kaum muslimin dan muslimat ilmu Al-Quran wa Sunnah Naam dengan benar dan ikhlas karena Allah dia ajarkan ilmu tersebut kepada kaum muslimin dan muslimat. Kemudian kaum muslimin dan muslimat menjalani, mengikuti ilmu yang Dia ajarkan Maka ketika dia meninggal, pahala terus mengalir. Dan ini pasti. Ini pasti. Kenapa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, awaladin soleh yadu'ulahu. Atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ketika anak itu anak soleh, tentu eh, penilaian soleh atau tidak bukan kita. Kalau kita kan berharap bu anak itu masya Allah baik berharap jadi anak soleh kan seperti itu yang maha tahu dan maha mampu dan maha segala-galanya menilai dan menentukan ya Allah Jalla wa'az tentang kesolehan anak tersebut yang sekarang menjadi pembahasan adalah ketika itu anak soleh mendoakan orang tuanya selama tidak ada mawani penghalang-penghalang doa diterimanya oleh Allah terus nyampe kepada orang tuanya Pertanyaannya ini, apakah mungkin apakah mungkin tiga poin tadi sodokotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin soleh yad'ulah itu ada pada seseorang maka Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, mungkin. Mungkin. Makanya betapa bahagianya, betapa tentramnya, betapa sejuknya, betapa beruntungnya orang tua yang dengan izin dan pertolongan Allah dan hidayahnya dan taufiknya bisa mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang solih dan solihah Allahu Akbar Nah sangat mungkin ada pada anak itu tiga perkara tadi Dan sungguh Berbahagialah orang tua, orang tua yang diberi oleh Allah taufik dan hidayah. Dengan itu dia didik anaknya dan dia hasung dari awal sabar terus dikawal sampai kalau bahasa kita titik darah penghabisan. Sehingga Allah mudahkan jalan bagi anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soli dan solihah. Kenapa tidak? ketika kita ambil suatu penjelasan suatu gambaran yang apa yang dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam bab ini orang tua dengan penuh kesabaran tatkala mendidik anak di usia dini dan demikian para ulama salaf mendidik anaknya itu betul-betul di usia dini mereka bahkan bahkan tidak jarang dari mereka yang hafizul Quran di usia, usia di bawah 12 tahun. Hafizul Quran usia di bawah 12 tahun dan belajar ilmu di bawah itu. Tidak jarang. Antum tahu, barakallahu fikum kalau kita lihat sedikit Nah, agar supaya didengar masalah ini oleh para ummahat bahwa peran ummahat terhadap tarbiyatul abna wal banat itu sangat penting. Peran ummahat para ibu terhadap tarbiyatul abna wal badat itu sangat penting. Pokok inti. Kita lihat pelan-pelan. Kita lihat. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang wanita itu ketika menempatkan posisi pada porsi yang syariat meletakkan mulia dia. Seorang wanita ketika menempati posisinya dia sebagai seorang wanita menurut syariat Islam maka dia mulia. Nah, seorang wanita ketika mendapatkan gelar solihah maka dia lebih baik dari perhiasan di dunia ini. Apa perhiasan di dunia yang paling disukai oleh manusia? Intan, permata, berlian, lewat, semua nggak ada apa-apanya dibanding dengan wanita yang solihah. Nah, Ad-dunya mataun kata Rasul wa khair matahiya al-mar'atu solihah. Dunia ini perhiasan dan perhiasan terbaik adalah wanita yang solihah. Intinya, nah, ketika seorang wanita memposisikan dia, berada dia, menempati dia di posisi yang syariat mengatur dia, meletakkan dia, mulia dia kita lihat satu permasalahan sekarang dari sekian masalah bab wanita. Kaum kaum umat itu tidak akan pernah beruntung kalau dipimpin oleh seorang wanita. Umat atau kaum tidak akan pernah beruntung kalau dipimpin oleh seorang wanita. Sebuah rumah tangga sudah Allah gariskan, sudah Allah tetapkan bahwa kaum laki-laki yang memimpin. Itu nas, itu Al-Quran, itu firman Allah. Ar-rijalu qawwamun nisa. Rijal itu pemimpin atas kaum wanita. Kalau kita lihat sebuah rumah tangga, ya kan? Maka pemimpin tertinggi di rumah tangga itu adalah rijal, suami. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas kepemimpinannya terkait dengan tarbiyah. Anak katakan tadi bahwa ummahat ibu-ibu ini punya peran penting, punya peran penting dalam mentarbiyah anak-anaknya. Apa kata Rasul? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya. Ingat, bukan pemimpin rumah tangga. Tapi pemimpin, ini Rasul yang menetapkan. Karena hadir itu saya wahyu dari Allah SWT. Seorang wanita, seorang istri pemimpin di rumah. Di rumah suaminya. Apa maknanya? Apa penjelasannya bahwa seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya ini harus kita ketahui. Ini yang berkaitan dengan apa yang Tayyana sebutkan. Bahwa sang ibu, sang umat itu punya peran penting dalam mentarbiah anak-anaknya. Mendidik anak-anaknya. Makna yang diterangkan oleh para ulama. Bahwa wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Adalah wanita itu berkewajiban berkhidmah kepada suaminya. Wanita itu istri itu berkewajiban untuk menjaga kehormatan suaminya. Wanita itu berkewajiban untuk menjaga harta suaminya. Wanita itu berkewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya Wanita itu berkewajiban untuk mengkondisikan rumahnya dengan baik dan bersih. Dan wanita itu berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Itu. Antum lihat, Saudara, antum dibaca di tarikh bagaimana para imatus salaf, bagaimana peran ummahat terhadap tarbiyah anaknya. Luar biasa. Syekh bin Bas rahimahullah, imam fi hadal asr. Itu ibunya yang sangat getol dan sangat semangat mendidik beliau. Dibaca biografinya beliau rahimahullah. Ibunya yang semangat dan getol mendidik beliau. Wa aimatus salaf banyak dari kalangan mereka yang dengan izin Allah kemudian usaha maksimal para ummahat untuk mendidik anak-anak mereka. Alangkah bahagianya dan sejuknya ketika ayah dan ibunya Abi dan umiknya bersinergi kokoh teguh untuk menghasung dan mengawal anak-anaknya dengan tarbiyah ini sampai akhir hayatnya sehingga harapannya menjadi anak yang soleh Tadi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini tidak hanya untuk laki-laki. lah, Tidak hanya untuk laki-laki. Para wanita pun juga demikian. Bukan perkara yang aib. Wanita menjadi wanita yang alimah. justru mulia Justru apa? Mulia. Seorang wanita menjadi wanita yang alimah, alimah. Dan kita lihat beberapa kaum wanita ala ru'usihinna Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin adalah wanita paling berilmu dari kalangan para wanita. Dari beliau radhiyallahu anha kita mendapatkan ilmu terkhusus masalah a'iliyah manziliyah. Siapa yang meriwayatkan tentang mandi junubnya Rasul? Siapa yang meriwayatkan tentang bagaimana hubungan muasyarah zaujiah Hubungan suami istri. Siapa yang meriwayatkan? Sehingga sampai ke kita. Yang itu nggak mungkin orang lain kecuali istri-istri beliau. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terus oleh para ulama dikumpulkan Mulai dari Aisyah radhiyallahu dari kalangan sahabat siapa yang alimah dalam ilmu agama dalam hadis terus sampai tabiin tabi tabi terus dan ada banyak para umahat menulis karya ilmiah yang karya ilmiahnya itu dipakai oleh ulama sekarang ini Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada apa yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ketika anak itu dengan didikan orang tua, kedua orang tua terus dididik sehingga dengan taufik dan hidayah Allah menjadi anak yang solih dan solihah. Satu dia dapat sudah, yaitu waladin soleh, anak yang soleh. Tinggal dua. Sodaqah jariyah au ilmin yuntafa'ubi Tumbuh dewasa anak ini belajar ilmu din sehingga ketika dia oleh Allah diberi ilmu an-nafi maka diajarkan kepada umat anak ini diajarkan kepada umat sehingga umat pada belajar sama dia. Sudah dapat dua, au ilmin yuntafa'u bih. Anak soleh dan diberi ilmu oleh Allah kemudian diajarkan ilmu tersebut pada umat tinggal satu sodokotin jariyatin dengan karunia Allah dengan karunia Allah rizki dari Allah dia dapatkan rizki itu kemudian dia sodokokan fisabilillah dia sodokokan rizki yang Allah berikan kepada dia di jalan Allah ikhlas karena Allah maka lengkaplah tiga anak soleh diberi oleh Allah dan diajarkan dan sodokoh jariah mungkin sekali ada sangat mungkin ada pada seorang muslim atau muslim yang seperti ini siapa yang senang siapa yang bahagia siapa yang tenteram siapa yang sejuk tentu anak tersebut dan sekaligus orang tuanya. Masyarakat juga bahkan negara. Nah, ahlus sunnah ahlus sunnah anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah, anak yang berilmu din, ilmu nafi dia paham apa yang harus dia lakukan terhadap penguasanya secara syar'i. Makanya pemerintah secara umum pemerintah secara umum itu sangat senang dan terbantu dan berhusnudzon kepada ahlu sunnah yang benar-benar ahlu sunnah. Imam Ahmad menyatakan kalau aku punya doa kata Imam Ahmad rahimahullah mustajab niscaya aku akan berikan doa itu untuk kebaikan dan kemaslahatan penguasa. Ahlus sunnah ketika diperintah oleh penguasaan dalam perkara yang ma'ruf taat ahlus sunnah ketika dizolimi misalnya oleh penguasanya sabar sabar ahlus sunnah jauh dari sikap-sikap pemberontak ahlus sunnah selalu mengedepankan dalil hujah di atas perasaan-perasaannya. Naam Isa Rikas ya, kisah Rikas ketika Syaikhul Bukhari hafizahullah daurah di negeri kita di Indonesia ini eh, di Jogja waktu itu Beliau nyampaikan kita ketika sedang e, bermajlis sama kita, Satidah waktu itu pulang dari daurah Indonesia, beliau pulang ke negeri Saudi. Berapa hari gitu ada telepon. KHP beliau belum sampaikan bahwa sedang tidak enak badan flu gitu dan mungkin kecapean ya. Sehingga minta udur kepada penelpon ini. Nah, penelpon ini di negara lain sudah janjian sama Syekh untuk mengadakan daurah. Daurah telekonferensi di negara tersebut di masjid yang mana hadirin yang hadir itu meluber full sampai ke jalan-jalan. Kata panitia pengurus ini, ya Syekh ini, Allah, al-ikhwah hadirun menunggu antum. Sekarang masjid penuh dan ke jalan-jalan. Maka Syekh mengabulkan dan memberikan kata Syekh cerita ke kita kurang lebih seberapa jam tausiah itu, doro itu lewat <laughs> telepon. Berapa jam kurang lebih anak terangkan tentang kewajiban e, taat ulatul umur, kewajiban taat pada penguasa dan penguasa itu punya hak. Naam, atas rakyatnya berarti itu kewajiban kepada penguasanya terangkan seperti itu kata Syekh kurang lebih 15 eh, menit sudah selesai karena kondisi badan anak nggak lagi nggak fit nggak sehat kurang sehat. Sudah khobar khair artinya berlalu. Nah, ternyata daurah itu rekamannya dikasihkan kepada penguasa di negeri itu. Kasihkan, didengarkan. Takjub, heran. Penguasanya ini, pemerintah ini, presiden ini heran. Cip. Dipanggil, dipanggil panitia pengurus itu. Siapa ini? Yang ngasih ceramah ini? Saya sebutkan siapa Bukhari Saudi gini, terangkan seorang berilmu begini begini. Cip. Kata dia, kurang lebih ya. Haru kali ini, baru kali ini seumur-umur Ana mendengar ternyata penguasa punya hak. Ana mendengar ternyata rakyat wajib taat pada pemerintah dalam perkara yang baik baru kali ini. Yang anak tahu, yang anak dengar kata dia, adanya pemerintah dihujat, dikritik, didemo, di itu yang yang ada. Ternyata tidak seperti itu syariat Islam. pengurus ini, pengurus taklim ini di negeri itu diajak oleh penguasa Rika cerita di tengah-tengah kota di negara itu tanah seluas ini wakaf anak untuk antum langsung di tengah-tengah kota wakaf dari anak untuk antum dan jamaknya antum Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Nah, itu ahlu sunnah. Menempatkan posisi dia sebagai rakyat seperti yang syariat inginkan. Itu. Makanya ketentraman, kedamaian, keamanan tercipta ketika rakyatnya ahli sunnah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita, barakallahu fikum, kembali kepada tadi bahwa sungguh amat mulia dan bahagia bagi siapapun di antara kita yang diberi oleh Allah perangai sabar. Sekarang satu poin tulabul ilm, penuntut ilmu. Ya anak-anak kita yang seger-seger di depan kita ini. Masya Allah. Semoga Allah jadikan antum sekalian menjadi anak-anak yang diberi ilmu an-nafi oleh Allah dan anak-anak yang soleh Perlu diketahui bahwa di dalam menuntut ilmu syar'i anak belum tahu anak belum tahu dari kalangan ulama terdahulu sampai detik ini yang mereka itu menjadi orang yang alim ketika nuntut ilmu itu tidak mengalami rintangan dan gangguan. Di nutut ilmu itu enak-enakan makan banyak, tidur banyak, istirahat banyak, jadi orang berilmu. Anak, afat belum tahu ada sejarah seorang yang alim seperti itu. Fulan itu alim itu, iya kan? Iya pak, ketika nuntut ilmu, wah Tiap hari makan banyak, tidur banyak, istirahat banyak. Tapi subhanallah, jadi orang alim dia. Sejarah itu anak Afan belum tahu. Yang ada, antum melihat sekarang. Yang ada, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Man lam yadub zullatat ta'allumi tajarru'a ka'sal jahli tula hayati Orang yang tidak merasakan sengsaranya, pahit getirnya menuntut ilmu, maka dia akan meraih piala kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah dalam sirahnya biografinya beliau ringkas cerita, ringkas pembahasan dari biografi beliau. Suatu ketika beliau ini beliau ini mendatangi syekh, syekhnya. Imam Ibnu Hatim ma'ruf, imam ahli tafsir, imam Jorohat ta'dil, imam ulama besar. Ibnu Abi Hatim rahimahullah rahmatan wasi'ah, mufassir, Datang ke syekhnya, suatu ketika syekhnya ada uzur. Berhalangan untuk memberikan taklim kepada dia. Dia pulang. Pulang di tengah perjalanan melihat orang tertarik dengan orang menjual ikan. Ia beli, dibawa pulang. Setibanya di rumahnya, nyampe di rumahnya, ternyata jadwal taklim berikutnya sudah tiba. Jadwal taklim berikutnya sudah tiba. Maka ikan itu ditaruh di rumah. Kemudian pergi taklim. Sampai tiga hari. Baru ketemu ikan. Kata beliau, Fa'akal tuhu nayyi'an walam natafarruq an -nashwih. Aku makan ikan itu kondisi mentah tiga hari. Baunya kayak apa kita tidak tahu. Aku makan ikan itu kondisi mentah, tidak ada waktu bagi aku untuk manggang atau masak, nggak ada waktu. Kata beliau, la yustaqul ilmu birohatil jasad. Ilmu gak akan bisa diperoleh dengan banyak istirahat. Dengan santai, berleha-leha, tidak bisa. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya seperti itu para ulama asalah. Dikira oleh antum tidur-tiduran, istirahat, main, ini, itu, itu, kemudian wah keluar dari mahat jadi orang ini. Lah. aku tahu Ikrimah? Ikrimah rahimahullah termasuk min kibari tabi'in. Murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Karena Ibnu Abbas yadha'u atau yaj'alu fi rijlai al-kabla thumma yu'allimunil Qur'ana was sunan. Dulu Ibnu Abbas waktu ngajari aku kata beliau kedua kakiku diikat dengan tali biar fokus biar serius nuntut ilmu diikat kedua kakiku baru setelah itu aku setelah itu aku diajari Al-Quran dan sunnah-sunnah oleh beliau. Thumma yu'allimuni Al-Quran wa sunan. Ya apa? Dan sebagian ulama salaf disebutkan kata anaknya ini Dawa abi, abi ayahku memberi aku 100 ribu dirham. Jadi aku sama ayahku kata dia diberi kalau sekarang kan uang, di kala itu dirham. Diberi 100 ribu dirham. Kata ayahnya kepada anak ini, idhab, ayo pergi. Pergi kau menuntut ilmu. Aku tidak akan melihat wajahmu. Jangan pulang kamu sampai kamu membawa ilmu 100 ribu hadis. Baru pulang. Sekarang ya apa kira-kira <laughs> anak-anak kita? Jangan setahun, dua bulan nggak ditelepon, waduh, api, api, api, sudah kayak gitu. Nah, jangan cengeng. Nah ini halus salaf, kondisi salaf seperti itu menuntut ilmu. Makanya mereka para ulama salaf betul-betul sangat memperhatikan tarbiyah anak-anaknya di usia dini. Kata mereka, al ilmu fi sighar kan naqshi fil hajar. Ilmu yang terus diberikan kepada anak-anak di usia kecil itu ibaratnya ngukir batu, artinya betul-betul menancap dan betul-betul membekas. Usia emas gitu bahasa kita. Usia emas ya di usia dini itu 12 tahun ke bawah. Nah, dan mereka banyak yang membawa rihlah tolabul ilmu anak-anaknya sebelum balik. Sebelum balik. Maka ikhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah tentu kita barakallahu fikum dalam kita ini hidup seorang muslim atau muslimah cita-citanya adalah diridhoi dan dicintai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Sekarang ini waktunya untuk melakukan itu. Sekarang ini waktunya untuk bertanam. Sebelum menyesal. Sebelum menyesal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan hasibu qabla an tuhasabu hasibu antuha sabu, kalian kata beliau koreksi benahi introspeksi mumpung masih hidup apa yang memang salah segera istighfar kepada Allah taubat kepada Allah ketika salah dengan sesama makhluk Allah segera minta maaf dan minta dihalalkan. Ketika dia tidak bisa tanya agar dia bisa dan berilmu. Ketika dia bengkok tanya bagaimana agar lurus. Terus seperti itu. Koreksi, introspeksi terus. Yang memang hak ya memang di atas kitab wasunnah sunnah ala fahmi salafil ummah mohon kepada Allah istiqomah di atas itu. Terus demikian. Terus. Dan menuntut ilmu itu terus-terusan sampai ajal menimpa kita. Gak ada batasan nuntut ilmu itu tidak ada. Misalnya kalau sudah umur 60 kelas cukup biar anak-anak kita yang nuntut ilmu. Tidak ada atau sudahlah kita sudah punya anak, sudah punya cucu, biar anak-anak yang itu kita enggak. Dan ada yang seperti itu. Antum cari kaulnya ulama yang seperti itu tidak ada. Kalau ayat atau hadis jangan dicari. Kaul ulama ahlu sunnah ada yang seperti itu. Yang ada tahu antum? Kaulnya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, "Ya Abu Abdullah, ila mata tubal hadis?" Wahai Imam Ahmad Abu Abdullah, sampai kapan kau menuntut ilmu hadis? Apa jawabannya? ilal mamat sampai mati. Abdullah ibnul Mubarak. Siapa yang tidak tahu? Seorang alim di zamannya. Ketika ditanya, sampai kapan kau menuntut ilmu syar'i, ilmu din, ilmu hadis? Nah, apa kata beliau? minal mihbarah ilal makbaroh. Mulai aku bisa mengayunkan cinta minal mihbarah, mihbarah. Mulai aku bisa mengayunkan cinta sampai masuk ke kuburan ilal makbaroh. Seperti itu. Nah, Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Gak ada pilihan bagi kita dalam kita beragama kepada Allah kecuali mengikuti salafuna soleh, Kecuali mengikuti salafun soleh di dalam memahami menjalani mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Qobla antu hasabu. Tadi, hasibu qobla antu hasabu. Introspeksi kalian, koreksi diri kalian. Mumpung masih hidup, sebelum nanti dihisap oleh Allah di hari kiamat. Itu. Kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapan yang semakna dengan itu diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Seorang sahabat Nabi termasuk menantu Rasul dan khulafur rasyidin dan sahabat yang sudah dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah Ali bin Abi Thalib menyatakan apa? al yawm yaumul amal bila hisab wal ghad yaumul hisab bila amal sekarang hari ini kata beliau kita hidup di dunia ini hari beramal hari hari waktu waktu beramal sekarang ini dan belum waktunya yaumul hisab belum waktunya sekarang hidup ini. Hari kita beramal. Wal ghad nanti di hari kiamat itu sudah hari perhitungan amal, nggak ada amalan lagi. Nggak ada amalan lagi sudah. Yang ada yamul hisab. Hari perhitungan amal. Kapan? Nanti di hari kiamat. Berarti kapan beramalnya? Sekarang. Al-Yawm. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka mari kehidupan kita penuhi dengan thalabul ilm. Ikhlas karena Allah. Sibukkan diri kita dengan tarbiyah dan dakwah yang ada ini. Terus sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Jalla wa Az memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk terus istiqomah di atas al-haq dan diberi hidayah untuk terus menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas dan terus bersinergi dalam mendidik anak-anak kita, generasi kita yang akan meneruskan tokat estafet kita agar menjadi generasi yang betul-betul rusuh fil ilm. Kokoh ilmu dan amalannya dan imannya. Yang dengan itu harapannya mereka punya silah punya senjata untuk menghadapi fitnah yang nanti akan lebih besar. Dan semoga seluruh apa yang kita amalkan itu murni ikhlas karena Allah Jalla wa'as dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang bisa kita sampaikan wallahu alam bishawab. naktafi bihadal qadar Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin